Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan dari kita kita salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk acara berikutnya seputar tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dan alhamdulillah sebagiannya telah kita akan bacakan. Pertanyaan pertama adalah bolehkan menyingkat dalam berselawat seperti Nabi SAW. Jadi kalimat selawatnya disingkat sekali. Para ulama mengatakan tidak boleh menyingkat lafaz selawat dalam bahasa Arab sod lam ain mim dan dalam bahasa Indonesia is awi hendaklah dilengkapi atau kalau tidak jangan ditulis dia berselawat dengan lisannya seperti naskah musnad al-imam Ahmad bin Hanbal naskah musnad al-imam Ahmad bin Hanbal naskah aslinya tulisannya tidak ada selawat tetapi dikatakan bahwa Imam Ahmad setiap kali menulis nama Nabi SAW dia berselawat dengan lisannya. Ya. Pertanyaan berikutnya Mutar Sayyidina Seseorang tidak berniat berselawat hanya mengucapkan kalimat Muhammad Bolehkah di luar Salawat dia menggunakan kalimat Sayyidina Muhammad Tidak pernah diucapkan oleh para sahabat ketika memanggil Rasulullah SAW, ketika menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengucapkan Sayyidina. Tidak dinukil oleh seorang dari seorang pun sahabat, dari seorang pun tabi'in, dari seorang pun tabi'un tabi'in. Bahkan Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani yang pernah ditanya seputar permasalahan ini mengatakan dan memberikan contoh terhadap seorang imam besar yaitu Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian dia bawakan muqaddimah Imam Syafi'i dan tidak eh, tidak ada satupun lafaz Sayyidina yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Pertanyaan berikutnya sebagian orang ketika mendengar nama, mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim alaih. Apakah kalimat ini benar? Boleh. Allahumma sholli wa sallim alaih. Ya Allah berikanlah salawat dan salam berikanlah salam dan salawat kepada beliau. Tetapi cara pengucapannya yang salah. Dia keraskan Allahumma sholli wa sallim alaih rame-rame. Nah, ini bid'ah ini sih. Lalu berikutnya ketika tahiyat awal, sebagian orang ketika bersalawat kepada Nabi ketika tahiyat awal dipotong. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai situ. Bid'ah. Saya terangkan di kitab ini. Kalau mau dibaca dengan lengkap, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala dan seterusnya. Jangan dipotong Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kemudian bangkit ke rakaat yang ketiga. Kecuali dia sebagai makmum yang mengikuti imam. Karena makmum seberapa dapat dia membaca apabila imam bangkit berdiri maka dia ikut bangkit berdiri. Jadi bagi imam dan orang yang salat sendiri maka dia wajib melengkapi Pertanyaan berikutnya, apakah bagi perempuan yang haid, boleh dia mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Perempuan yang haid, yang nifas, orang yang janabah bukan hanya boleh mengucapkan salawat dan zikir, tetapi boleh juga membaca Al-Quran, memegang al Quran, Al Karim, tinggal dan diam di masjid, belajar ta'lim selama dia dapat memelihara darah haidnya agar tidak tercecer atau jatuh ke masjid. Karena seluruh hadis yang berbicara tentang larangan bagi wanita yang haid untuk tinggal di masjid atau membaca al atau e, memegang mushaf atau membaca Al-Quran tidak ada satupun yang sah semuanya berpisah di antara hadis-hadis yang dhaif dan sangat dhaif. Terus. Pertanyaan selanjutnya seputar makna salawat yang artinya mendoakan Nabi Alaihi Wasallam sehingga sebagian orang menganggap bahwa Nabi itu belum tentu dapat jaminan keselamatan kita harus diberikan salawat. Bagaimana tanggapan Saya kira ini anggapan dari orang-orang kubur yang tidak mengerti dan memang sengaja ingin melecehkan atau merendahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijamin diampunkan dosa yang telah lalu dan terkemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul yang mulia bahkan salah satu yang termulia dari ulul azmi dan seterusnya. Terus. Dan yang berikutnya di dalam salawat kita ada kalimat Nabi wa zuriyati dan keturunannya. Bolehkah kita mengucapkan salawat kepada Ali? Allahumma sholli ala Ali. Tidak. Salam dan salawat dikhususkan kepada Rasulullah SAW dan انفرد بالموصول Pertanyaan berikutnya Bagaimana dengan sholat Ya Robi Bil Mustafa Balik Naqafidana Gimana letak syiriknya ya Ustaz? Uh, kalau kita terjemahkan Lafaz itu Ya Rabbi Wahai Rabb Bil Mustafa Dengan sebab Mustafa. Mustafa adalah Rasulullah SAW. Balik, sampaikanlah makasidan, maksud atau tujuan atau hajatkan. Memohon kepada Allah dengan perantara Nabi SAW yang telah wafat. Kalau Nabi SAW masih hidup, iya boleh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Udu'uni astajib lakum." Mintalah kepada aku, niscaya akan aku ijabahkan. Para sahabat ridwan Allah alaihim jami'an berdoa kepada Allah secara langsung ketika Rasulullah SAW telah wafat. Contoh yang paling menarik adalah ketika terjadi musim kemarau dan mereka berdoa kepada Allah dengan perantara orang yang hidup yaitu siapa? Paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib agar memohon kepada Allah agar Allah turunkan hujan lalu Allah turunkan hujan. Mereka tidak dengan perantara Nabi. Ya Allah dengan sebab Nabimu yang mulia tidak. Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Allah, dahulu kami bertawasul kepada Nabi mu Dahulu, ketika beliau masih hidup. Sekarang kami akan bertawasul dengan paman mu yang masih hidup, Abbas bin Abdul Muttalib." Lalu Umar perintahkan Abbas untuk berdoa kepada Allah, mohon agar Allah turunkan hujan. Allahumma agisna, Allahumma skina. Lalu turunlah hujan. Ini hadis saya dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Terus. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Nabi bersolawat untuk dirinya sendiri? Ada, sama seperti kita. Ini dibaca di sini. Riwayat yang ke ke uh, tujuh, yang ke enam. An rajulin min ashabil halaman 37. An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqul, ah, dari seorang laki-laki yaitu dari sahabat dari seorang laki-laki yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Annahu kana yaqulu Sesungguhnya beliau mengucapkan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Innaka Hamidul majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi وعلى أزواجه وذريته كما ضربت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما ضربت على إبراهيم كما ضربت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ini selamat beliau dalam salat sama sama karena itu Rasulullah SAW kan perintahkan sallu kama li usalli salatlah sebagaimana kamu melihat saya salat terus pertanyaan berikutnya Apakah ketika orang mengucapkan kalimat Sayyidina dalam tambahan salawat ketika sholat Sah atau tidak sholat? Sholatnya sah tetapi telah dicampuri dengan beda Jadi berkuranglah nilai sholatnya itu Karena Nabi yang mulia SAW perintahkan dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari Al-Imam Al-Bukhari Sallu kama ra'aitumuni yusalli Salatlah kamu seperti kamu lihat saya salat. Dan Rasulullah SAW dalam salawat beliau sendiri tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim. Pertanyaan selanjutnya, katanya ada doa yang mengucapkan habis menerima zakat fitri seorang Allahumma salli ala Ali Iya benar. Angka ini menunjukkan bolehnya bersalawat kepada selain Nabi. Salawat yang dimaksud adalah salat merupakan doa. Ya Allah curahkanlah rahmatmu kebaikanmu kepada bulan dan keluarga bulan. Bukan salawat dalam arti yang yang, yang kita bahas terus. Pertanyaannya, pertanyaan berikutnya. Karena saya tambahkan. Karena kalau itu boleh, tentu para sahabat telah bersolawat kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali dan lain-lain dan tidak pernah dinukil dari mereka. Misalnya, qala Abu Bakar alaihi salatu wassalam, tidak pernah. <laughs> Berikutnya, apakah di antara dua khutbah ada salawat bagi Bilal? Nah, di antara bid'ah-bid'ah selawat adalah misalnya berselawat oleh muadzin sebelum adzan selawat. Kemudian di antara dua khutbah membaca ayat tadi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian berselawat dengan panjang sekali. Ini tidak pernah dinukil diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah Bilal radhiyallahu taala anhu mengucapkan salawat ya, seperti ini. Bid'ah mudqamah. Iya. Pertanyaan selanjutnya, ketika seorang membaca Al-Quran mendapati lafaz-lafaz Nabi, lafaz-lafaz Rasul, lafaz-lafaz Muhammad, apakah juga dia bersalawat? Tidak, beda, Karena Nabi SAW juga membaca Al-Quran, para sahabat membaca Al-Quran Al-Karim. Tapi melewati nama beliau, Nabi SAW, melewati nama para Nabi yang lain. Gak ada yang berselawat. Barangkali pemikiran seperti itu jadi timbul bid'ah seperti ketika selesai kita membaca di akhir ayat sabdis menyebut nama Ibrahim dan Musa lalu jamaah mampu mengucapkan alaihi wassalam. Ini bid'ah yang yang beredar di masyarakat. Terus. Pertanyaan berikutnya apa yang dimaksud dengan wakilah setelah uh, doa sudah azan? Dijelaskan di hadis itu satu tempat di sorga yang Allah sediakan untuk seorang hambanya. Dan beliau mengharapkan beliaulah yang memperoleh tempat tersebut. Terus di hadis itu sudah dijelaskan. Pertanyaan berikutnya, apakah bersalawat juga disunahkan bagi muadzin dan baca doa sudah azan bagaimana? Tidak. Kan lafaznya yang mendengar azan bukan yang membacakan azan. Maka muazin membaca selawat dan doa setelah azan tidak didukil dari para sahabat yang uh, waktu itu sebagai muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar. Seluruh hadis berbicara tentang yang mendengar karena muadzin telah memperoleh keutamaan yang besar yaitu dia mengumandangkan azan dan dia tidak mengucapkan apa-apa. Awal dan akhirnya. Di azan, di awal azan tidak ada ucapan apapun juga. Selesai azan juga tidak ada ucapan apapun juga. Muadzin yang mendengar menjawab Muadzin berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh yang mendengar sunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan selesai. Selesai azan. Surat mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa Allahumma rabb hadhihi tawadhitab wa salatil qa'imah. Dan selesai. Lalu berdoa. Muadzin tidak mengucapkan selamat atau doa. Terus. Pertanyaan selanjutnya tentang hadis yang dibacakan oleh Ustaz tadi ketika Rasulullah SAW memanggil Ubay bin Ka'ab yang sedang sholat apakah sholatnya itu wajib atau sunnah Umur mau sholat wajib atau sunnah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza da'akum" apabila ia Rasul memanggil kamu. Pertanyaan selanjutnya, tolong Ustaz jelaskan tentang isi kitab berjanji Ustaz yang senantiasa dibaca oleh sebagian konsumen. Ini kitab bid'ah, kitab yang menjelaskan pujian dan sanjungan kepada Nabi SAW tetapi di dalamnya ada lapas-lapas yang bid'ah dan syirik. Kitab ini kitab Maulid Nabi, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini patut dan wajib dijauhi oleh setiap muslim yang ingin mentaati Allah dan Rasulnya dan berjalan di atas sunnah Nabi SAW dengan mengikuti perjalanan salaful ummah. Kalau ada kitab sekarang bisa saya jelaskan, saya nggak hafal. <laughs> Terus. Pertanyaan berikutnya, bolehkah secara umum sebelum kita mengerjakan kebaikan seperti membaca Al-Quran, mengadakan negeri salim, kita mencukur rambut ketika bayi usia tujuh hari kita berkawal terlebih dahulu. Beda. Dalilnya keterangannya adalah dari Abdullah bin Umar. Dia mendengar seseorang bersin, bangkis. Lalu orang itu mengucapkan selawat dan tahmid. Yang ditambah dengan selawat. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa yakni yang diajarkan oleh Rasulullah SAW hanya tahmid bukan selawat. Dia juga berselawat. Dan yang diajarkan Rasulullah SAW ketika bersin bangkit kita mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah rabbil alamin. Tidak ada lepas, tidak ada tambahan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Ali Muhammad. Enggak ada. Demikian juga apabila kita berjabatan tangan dengan kawan kita, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Ali Muhammad. Atau selesai sholat lalu berputar mengelilingi uh, bersalaman sambil berselawat atau mencukur rambut berselawat dulu atau membaca Quran berselawat dulu ini bid'ah munkarah Lihat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Orang memberikan tambahan saja dalam dalam dalam bersin ditegur. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kita kita katakan kepada kaum kita maka kita akan dituduh melarang orang berselawat kepada Nabi. Fatih khutbah. Sampai Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menegur orang yang sedang bercanda. Ini kan nahi munkar. Nahi munkar saja dilarang. Ketika anak-anak lagi berbicara, berisik, kita tegur, diam. Fakat lagauta. Maka sesungguhnya engkau telah mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Sehingga waktu itu diam. Tidak mengucapkan selawat, dan berselisih para ulama ketika ada yang datang mengucapkan salam kepada kita. Karena itu para ulama mengatakan jangan mengucapkan salam kepada hadirin. Terus. pertanyaan selanjutnya apakah kita disunahkan mengangkat tangan ketika sholawat atau mengucapkan kalimat amin ketika orang bersolawat kepada Tidak. Tidak ada mengangkat tangan, tidak mengucapkan amin. Kedua-duanya adalah bid'ah yang beredar di masyarakat. Seperti orang yang berselawat kepada <clears throat> kepada Nabi khususnya dalam rangka memperingati maulid beliau. ini peringatan maulid merupakan bid'ah besar yang ada dalam Islam yang membuat lemah dan terpuruknya umat Islam dan membuat umat Islam semakin jauh dari Nabi yang mulia, dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan semakin dekat dan semakin dekat dengan ahlul kitab al-yahud wal nasara karena peringatan maulid peringatan Isra dan Mi'raj dan peringatan-peringatan lain adalah perbuatan ahlul kitab maka kita lihat kaum kita ketika memperingati maulid yang bid'ah ini mereka berdiri bersama-sama sambil berselawat dengan suara yang keras dan beramai-ramai berjamaah. Dengan irtifat keyakinan bahwa Nabi yang mulia SAW datang. Karena itu mereka bawa minyak wangi dan dicipratkan sih. Ini perbuatan bid'ah yang sangat tercela dalam Islam. Terus. Pertanyaan selanjutnya, jika seorang menjadi makmum dalam sholat dan dia belum sempat membaca salawat dalam tahiyat akhir, imamnya sudah salam, maka dia harus selesaikan baca salawat atau langsung salam? Ah, dalam sholat berjamaah kita terikat dengan imam. Inna maju'ila al-imamu li, inna maju'ila al-imamu li yutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu tidak lain melainkan untuk diikuti. Kalau imam salam, maka kita salam. Kita jangan mendahului salamnya imam dan jangan bersamaan dengan salamnya imam dan jangan setelah imam salam kita tidak salam. Imam salam kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi kita ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi tidak juga seperti yang dikerjakan oleh sebagian ikhwan kita ahlus sunnah insyaallah taala dia menunggu imam selesai salam dua kali baru dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah ini keliru penerapannya karena di hadis para sahabat ketika Rasulullah SAW assalamualaikum warahmatullah mereka assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah tidak menunggu imam selesai Sampai dua kali baru salam. Ini clear. Terus. Pertanyaan berikutnya, ada sebagian salawat yang biasa dibaca awalnya dari penyambutan kaum Ansor ketika datangnya Nabi yang kurang, kurang lebih bunyinya kalau al-badu alaina dan sariyatil wada. Iya. Apakah ini benar? Tidak benar, ini datang dari hadis baik. Lebih aneh lagi kalau pengantin disambut dengan selawat ini. Padahal arti dari selawat itu tolak al-bakru alaina min saniyatil wada. Telah muncul di tengah-tengah kita tolak al-badru ya ini bulan purnama muncul bulan purnama bagi kita min saniyatil wada dari saniyatil wada jadi dia muncul pengantinnya dari situ atau yang muncul dari belakang masjid. Ini clear dari hadis dhaif atau dari hadis dhaif. Terus. Bagaimana dengan salawat badar Ustaz? Gimana tuh? Gimana tuh salawat badar yang yang yang lainnya yang lainnya gimana tuh? Salawat badar. Ya, sama tidak Bid'ah dibuat-buat oleh orang. Salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah, ala Taha. Bid'ah dibuat-buat lafaz. Kemudian lebih bid'ah lafaz itu saya sudah bid'ah. Tidak boleh seorang mengucapkan seperti itu. Kemudian yang kedua, caranya juga bid'ah. Dengan mengeraskan suara. Ditambah lagi yang ketiga, bid'ahnya berjamaah Ditambah lagi yang keempat dipimpin. Ditambah lagi yang kelima dinyanyi-nyanyikan. Ditambah lagi yang keenam direkam. Yang terakhir yang ketujuh diperjualbelikan. Haram. Terus. Saat apa betul salawat itu bisa memberikan kasihan besar? Kalau dibaca sekian kali bisa awet muda, <laughs> Ini memang eh, kitab-kitab selawat yang beredar itu ada mengucapkan selawat sekian ratus atau sekian ribu dengan khasiatnya ini dan itu. Khasiatnya bisa ini, khasiatnya bisa itu dan macam-macam. Ini semua bid'ah mudhkarah yang tidak pernah diriwayatkan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ada sejumlah tentang keutamaan selawat sini. Ada delapan hadis yang saya ketahui. Yang saya tidak mengetahui itu banyak lagi. Yang saya tulis delapan buah hadis sahih tentang keutamaan selawat yang demikian besar. Itu dia. Pahala karena kita beribadah kepada Allah. Lillah. Berselawat lillah karena Allah. Semua ibadah harus ditegakkan lillah dan ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan pahala yang demikian besar dari Rabbul alamin dan kecintaan kita akan bertambah kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Pertanyaan berikutnya, apakah juga makhluk-makhluk Allah yang lain bersalawat kepada Nabi? Zahirnya ayat tidak, yang diperintah malaikat dan orang-orang mukmin selebihnya ilmunya ada pada Allah. Kalau ada keterangan tentang itu kita terima kalau keterangannya sahih. Terus. apa bedanya antara salawat dan salam yang pintas hampir sama Ustaz? Beda. Salawat Nabi SAW bedakan. Allah Subhanahu wa taala bedakan, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi Wasallimu taslima. Selawatlah kepada beliau dan ucapkan salam sungguh-sungguh pada beliau. Salawat Allahumma salli ala ali Muhammad. Salam assalamu ala nabi seperti saya memberi salam kepada antum. Assalamu alayka ya fulan. Kepada Nabi kerana Nabi SAW tidak ada di hadapan saya. Assalamu ala nabi wa rahmatullah. Assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Baiklah. Maka itu para sahabat kan tadi bertanya, lihat di kitabnya itu. Ya Rasulullah hadha taslim, ya Rasulullah ini salam. Arafnahu, kami telah tahu salam. Kaifa nusalli alaika? Bagaimana kami berselawat kepadamu? <laughs> Enggak perhatiin yang tanya ini. <laughs> Terus. Pertanyaan selanjutnya apa betul para ulama hadis orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Tentu orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi para muhaddisin la syakka fihi bila kenapa tidak lisannya selalu basah dengan selawat kepada Nabi yang mulia SAW orang yang paling dekat kepada Nabi yang mulia para ahlul hadis karena mereka berselawat kepada Nabi yang mulia. Kalau tidak ada keutamaan mereka yang lain kecuali banyak berselawat kepada Nabi wasallam telah mencukupi. Gimana tidak? mereka menulis ratusan ribuan hadis. Dan dalam satu hadis bisa beberapa kali mereka berselawat sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya dengan lisan tanpa tulisan, ada kalanya dengan lisan dan tulisan. Seperti lima Muhammad di naskah musnadnya yang asli yang beliau tulis. Itu tidak ada lafaz selawat di tulisannya, tapi lisannya beliau mengucapkan. Misalnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus? Pertanyaan selanjutnya, apa benar ketika kita ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah kita banyak berselawat di sana? Kalau berselawat kepada beliau, iya, mengucapkan salam kepada beliau. Berselawat saya tidak tahu, tidak ada. Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak ada keterangan seperti itu. Ucap ketika sampai di, di, di, di kuburan beliau, kalau ziarah kubur beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian salam alaika ya Abu Bakar, salam alaika ya Umar. Ini yang waris yang datang dari dari sahabat seperti Abdullah bin Umar dan lain-lain. Ada? Terus. Terus. Dan berikutnya orang yang banyak sholawat akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Siapa seperti apa itu Ustaz? ada keterangan seperti itu. yang banyak berselawat kepada beliau tadi hadis yang ke-8 itu yang paling tinggi akan Allah berikan kepadanya segala keinginannya dunia dan akhirat apa keinginannya dunia dan akhirat kalau keinginannya ingin mendapat syafaat Nabi di akhirat Allah akan berikan kepadanya tapi hadis yang khusus tentang akan dapat syafaat saya belum tahu yang penghapusan dosa. Adapun tentang syafaat, semua orang mukmin akan diberi syafaat oleh Nabi. Yang baik maupun yang tidak baik secara umum. Syafaat kubra. Dan secara khusus syafaat beliau kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan dosa-dosa besar. Syafaati li ahlil kabair min ummati syafaat syafaatku untuk orang-orang yang mengerjakan dosa besar dari umatku. Kemudian syafaat beliau yang tertinggi, orang yang paling berbahagia menerima syafaat beliau yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi bersih tauhidnya dari segala bentuk kesyirikan. Terus Pertanyaan selanjutnya masih seputar salawat. Bagaimana mendidik anak-anak kita berselawat? Apakah boleh dengan dinyanyikan? Enggak boleh. Agama jangan dijanjikan, zikir jangan dijanjikan, selawat lebih lagi jangan dinyanyikan. Beda. Ajarkan mana? seperti kalau dia menyebut nama Nabi yang mulia, salawat sallallahu alaihi wasallam dia sakat. Sehingga dia lancar mengucapkan selawat. Pertanyaan selanjutnya sebagian khotib sebelum berdoa sering mengucapkan kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apakah ini ada nasnya? Tidak ada. Tidak ada biasanya usul itu kemudian dia bersolawat jamaah, sambil rame mengucapkan uh, selawat ini jadi dibuat-buat jadi beda membaca ayat itu untuk dijelaskan kepada manusia misalnya topik e, topik e, khutbahnya, mautu khutbahnya, tema khutbahnya, dia khutbah Jumatnya, dia tafsirkan ayat dari keterangan para ulama, Inna Allah wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Bukan di khutbah kedua kemudian dia membaca ayat itu untuk berselawat kepada Nabi wasallam lalu jamaah pada berselawat jadi membuat satu tata cara peribadatan dalam khutbah Jumat. Ini yang tidak pernah uh, datang keterangannya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Terus. Pertanyaan selanjutnya, kenapa dalam salawat yang disebut Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim? Dalam dalam salat. Selawat. Dalam salat. Iya. Dalam salat dalam selawat ya. Nah. Dalam salat. Selawat dalam salat. Itu yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya kenapa enggak Nabi yang lain? Ibrahim mewakili Nabi yang lain karena beliau bapaknya para nabi dan rasul. Saya jelaskan di sini. Di antara keturunan Nabi Ibrahim yang termulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi yang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Siapa keluarga Ibrahim? Para nabi dan rasul. Yang termulia di antara mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk di dalamnya ya Musa, Harun dan sampai Isa. Keturunan siapa? Ibrahim. Dari Ibrahim Abu Lamia wal Mursalin bapaknya para nabi dan rasul. Dan Rasulullah SAW kan diperintah untuk mengikuti milah Ibrahim. Terus. Pak, bolehkah mengucapkan kalimat Ya Nabi, salam alaika Nah, ini ucapan-ucapan seperti ini biasanya diucapkan itu di waktu maulid atau di waktu perkawinan. Ya, oleh sebagian kaum muslimin sambil berdiri. Ucapan yang demikian bid'ah. Karena apa? Tidak waris, tidak datang dari, dari Rasulullah. Tidak, tidak, tidak, tidak pernah diucapkan cara-cara seperti ini oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Pertanyaan selanjutnya Sekarang ini Bagian kaum muslimin mengadakan kalimat sampah Apa benar dalam mengiringi Jamaah haji itu dengan mengucapkan salawat Mengiringi jamaah haji Mengiringi orang meninggal Mengiringi orang akan nikah jangan mengucapkan selawat semuanya bid'ah karena tidak pernah datang keterangan yang dari Nabi yang mulia SAW dicontohkan oleh beliau diperintah atau diisyaratkan dikerjakan oleh para sahabat sama sekali tidak pernah tidak juga oleh tali tidak juga oleh tabi tabi tidak juga oleh para imam yang diikuti oleh kaum muslimin mengiringi jamaah haji dengan azan juga demikian mengazankan mayit juga bid'ah karena tidak pernah datang keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil tidak akan habis-habisnya kalau kita membahas juz'iyahnya bagian-bagian dari bid'ah-bid'ah ini. Kenapa? Karena memang tadi di awal saya katakan seluruh peribadatan kaum muslimin telah dimasuki dengan berbagai macam bid'ah. Karena itu kita harus kenal kaidahnya. Setidaknya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sunnah sebagai lawan bagi dari bedah. Apa yang Rasulullah SAW terangkan kepada kita itu yang kita kerjakan dalam permasalahan peribadatan. Yang dipraktekkan oleh beliau, dikerjakan oleh para sahabat, diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan jangan kita kerjakan satu pun bentuk peribadatan yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat. Sebab kalau perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah mendahului kita. Sebagaimana beberapa bulan yang lalu kita bahas kitab saya Laukana khairan nasabakuna ilaihi. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentu mereka para sahabat telah mendahului kita. Kalau mengucapkan selawat seperti tadi, ya apa namanya? Salamullah, salam. Macam-macam selawat. Itu baik tentu para sahabat telah mendahului kita mengerjakannya. Itu merupakan kaidah yang sangat besar sekali. Kalau itu paham, saudara paham itu, maka itu merujuk semua kepada Rasulullah SAW dan perjalanan para sahabat Allah Alaihi jami'an yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia Allah anhu. Terus. Pertanyaan selanjutnya Bolehkah kita memerintahkan kaum muslimin untuk bersolawatan kalimat sallu alaihi wasallimu taslima? Tidak. Karena Rasulullah SAW berbicara secara umum. Bersolawatlah kalian semua kepada aku. Tidak. Ini akan menimbulkan bid'ah. yang akan serentak beramai-ramai bersolawat. yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan menerangkan kepada kita begini, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asharan. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, ini saya Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali. Dijelaskan tentang keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara umum, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tidak seperti sebagian kaum muslimin tampil di mimbar lalu mengajak mari sama kita berselawat kepada Nabi lalu ramai-ramai mereka berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak perlu diajarkan oleh beliau. Terus. Pertanyaan berikutnya, jika ada yang berselawat maka harus Nabi dikembalikan ke jasadnya sebelumnya. Ada dua pertanyaan, apakah jasad Nabi utuh dan yang kedua, kalau gitu roh Nabi terus menerus di dalam kubur yang panas tiap hari ada yang berselawat kepada Nabi. Uh, untuk yang pertama sudah saya jelaskan di kitab ini tentang keutamaan berselawat pada hari Jumat, di mana jasad para nabi tidak dimakan oleh bumi إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد أجساد الأنبياء Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi. Untuk lihat terus. Dan selanjutnya Sultaman baca selawat akan diangkat derajatnya 10 kali. Maksudnya 10 kali ini derajat apa? Ketinggian derajat yang akan meninggikan derajat orang itu, martabat orang itu. Terus. Dunia dan akhirat tentunya. A atau akhirat, tidak dunia. Sama seperti hadis Barang siapa yang berjalan ke masjid Satu langkah menghapuskan dosa Satu langkah menaikkan derajat Derajat apa? Kalau secara umum, maka jangan kita korek-korek derajatnya. Nanti kita mengikuti orang-orang Yahudi. Ketika Rabbuna Azza wa Jal perintahkan kepada kita, kepada orang-orang Yahudi untuk menyembelih sapi betina, lalu dia bertanya, sapi betinanya kayak apa dan seterusnya dan seterusnya. Rabbuna katakan naik derajatnya ternyata terserahkan kepada Allah Jalla wa ala. Terus. Pertanyaan selanjutnya Ketika dalam tasawuf kita membaca Assalamualaikum alaika ayuhan nabi. Sebagian ada yang mengajarkan kepada kita Assalamu ala nabi ayuhan nabi. Mana yang lebih benar? Eh, masing-masing mempunyai hujah. Sebagian ulama tetap mengatakan mengucapkan assalamu ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh karena inilah nas yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak merubahnya. Yang kedua Jadi mazhab yang kedua mengatakan ketika beliau telah wafat maka kita mengucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh berdasarkan keterangan para sahabat di antaranya oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat kami mengucapkan السلام على النبي ورحمة الله وبركاته saya kira dua-duanya boleh diamalkan saya terangkan di kitab ini madhab yang kedua itu yang diamalkan terus saya bolehkah mengatakan Nabi Muhammad SAW sebagai Habibullah Eh, beliau tentu kecintaan Allah, tetapi Allah katakan beliau Khalilullah. Khalil lebih tinggi dari Habib. Maka orang-orang sebagian kaum muslim tidak tahu bahwa mengucapkan bahwa Rasulullah itu Habibullah kecintaan Allah itu paling tinggi tidak. Khalil sebagaimana Ibrahim Khalilur Rahman kekasih Allah derajat Khalil lebih tinggi dari Habib. Maka beliau kecintaan Allah. Jadi yang lebih tinggi beliau Khalil. Khalilur Rahman, Khalil Allah. Kekasih Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu lebih tinggi dari Habib. Terus. Tanyaan selanjutnya. Bacaan salawat sering tidak dibaca ketika salat tarawih di sebagian kaum muslimin hanya baca tasawuf saja ketika sholat terawih. Apakah sholatnya sah begitu? Uh, eh, selawat di tahiyat tasyahud akhir wajib bahkan sebagian ulama kalau saya tidak salah Imam Syafi'i mengatakan salatnya tidak sah kalau tidak membaca selawat kepada Nabi SAW di tahiyat atau tasyahud akhir dan ini amat mengherankan dan menakjubkan kita bahawa kaum kita mengaku bermadhab syafi'i tetapi tidak tahu apa yang dikatakan oleh lima Syafi'i dan menyalahi perkataan dan lima Syafi'i menyalahi madhab beliau berarti menurut lima Syafi'i coba dicek di kitab Al-Um Orang yang nggak baca selawat di tahiyat akhir seperti sholat terawih hanya satu kali tahiyat, sholatnya tidak sah. Menurut Imam Syafi'i, menurut ulama yang lain sah hanya dia meninggalkan kewajiban. Nah, tolong ditanyakan kepada yang bermadhab Syafi'i, mengaku bermadhab Syafi'i. Pertanyaan selanjutnya disunahkan bagi kita untuk mengucap sholawat sebelum berdoa apakah ini semua doa seperti khutbah Jumat atau yang lainnya atau doa-doa yang khusus saja Ustaz? Uh, ketika seorang itu berdoa saja ketika seorang itu berdoa dia disunatkan untuk mengucapkan selawat jadi saya mau berdoa sunat bagi saya mengucapkan uh, selawat tidak dalam satu tata cara peribadatan yang telah diatur seperti khutbah Jumat tidak. Enggak, enggak ada teramat. Allah a'lam. Ya, terus. Iya, iya, Pertanyaan selanjutnya Apakah salawat itu ketika sholat jenazah boleh diulang lebih sekali? kan? Baca salawat seperti yang dalam sholat cukup satu kali. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Bahkan kalau kita baca ini juga tidak keburu oleh imam yang demikian cepatnya dalam sholat jenazah. Terus. Pertanyaan selanjutnya. Apakah dalam pembacaan salawat itu ada sebagian orang menganggap bisa mempercepat proses kelahiran bayi Pak. Ya. ya. Ini masuk dalam bab salawat-salawat yang beredar yang ditentukan khasiatnya. Di antara keutamaan salawat dapat memperlancar kelahiran. Di antara keutamaan salawat dapat ini dan seterusnya kemudian kalau mengucapkan selawat sekian kali hasil kalau diucapkan di waktu pagi hasil di, di waktu petang hasil atau harus diucapkan di waktu pagi sekian, di waktu petang sekian. Kalau siapa yang berselawat, ada yang sampai 10 ribu kali berselawat. Karena itu mereka membutuhkan bid'ah yang lain, yaitu hitungan jumlah. Jadi antum perlu kita perlu tahu bahwa bid'ah itu apabila kita kerjakan maka dia akan merembet beranak cucu. Kita akan mengerjakan bid'ah yang lain. Timbulnya bid'ah biji-bijian tasbih, menghitung tasbih dengan biji-bijian atau dengan sekarang dengan dengan angka itu. Karena apa? Karena bid'ah yang pertama itu menetapkan zikir-zikir atau selawat-selawat dalam jumlah yang tidak pernah diajarkan oleh syari pembuat syariat ini berzikir la ilaha illallah 10 ribu kali atau seribu kali tentu kalau dengan tangan hilang lupa maka itu membutuhkan itu hitungan tertentu mak nah, terbitlah muncullah beda yang baru beda apa? beda menghitung zikir dengan biji-bijian tasbih Bid'ah menentukan bilangan zikir sekian-sekian. Begitulah sifat bid'ah. Setiap bid'ah akan beranak. Anaknya akan beranak lagi, beranak cucu terus. Dan kita akan dipaksa, mau tidak mau akan mengerjakan dari satu bid'ah ke bid'ah yang lain dalam satu peribadatan. Seperti dalam selawat. Dari tadi ditanyakan selawat-selawat. Berapa banyak bid'ah yang lahir dari situ. Lantaran apa? Karena apa? Disebabkan apa? Kita keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kita kerjakan bid'ah akan melahirkan bid'ah yang lain, akan datang lagi bid'ah yang lain, akan datang lagi bid'ah yang lain, akan muncul lagi bid'ah. Terus tidak akan habis-habisnya. Muncul satu bid'ah, mati satu sunnah. Karena itu sunnah perlu dihidupkan untuk mematikan bid'ah. Agar kaum muslim beramal dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus. Pertanyaan selanjutnya, pada hari atau malam Jumat disunahkan untuk memperbanyak sholawat. Dalam kondisi seperti apa Ustaz? Apakah di atas kendaraan atau di kantor dan seterusnya Ini tadi saya katakan ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk berselawat dalam keadaan apa saja kecuali yang dilarang oleh agama. Jangan kita tanya-tanya, jangan kita korek-korek. Nanti akan membebani kita. Kalau saya jawab cukup ketika kita jangan di kendaraan, jangan di motor, maka terbatas. Jadi berat bagi kita. Bilangannya tidak dibatasi. Bilangan tidak dibatasi karena itu tidak perlu dihitung. Terus, sehingga Banyak. Banyak selanjutnya, apakah salawat itu dibaca dengan clear atau boleh di Tentu kalau sendiri seriyah. Hukum asal berzikir seriyah, tidak boleh jahriyah kecuali ada sebab. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وجود الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين Sebutlah Rabbmu pada dirimu, dalam dirimu, yakni yang terdengar oleh muslim. jiwa dengan dengan merendahkan dan tunduk kepada Allah dan penuh rasa takut wadun al-jahri bil qaul bukan dengan suara yang keras dan hukum asal berzikir sirriyah boleh jahriyah apabila ada sebab pertama ada keterangan diperintah kita untuk jahar seperti dalam bertalbiyah labbaik Allahumma lebih kemudian ketika Aidul Fitri dan Aidul Adha takbir kemudian ketika ta'lim mengajarkan saya seperti ini mau tidak mau saya harus cari ya harus seriah itu tidak dengar terus habis cukup sudah masih ada waktu mau tanya dia ini ada yang mau tanya lagi Hah? Apa? Boleh. Mungkin sesi ketiga pertanyaan boleh bebas. Tidak terkait dengan materi kita. Pertanyaan berikutnya, apakah ketika waktu subuh imam baca kunut waktu subuh kita itu mengaminkan tidak Ustaz? Tidak, kalau kunut subuh tidak. Kalau hadisnya datang dari hadis yang dhaif. Tidak berarti ulama yang menyunatkannya langsung jadi mubtadi, tidak. Karena dari ijtihad ulama kadang-kadang timbul atau terbit bid'ah. Ulama dalam segala hal ma'jurun diberi ganjaran oleh Allah ta'ala salah atau benar dalam ijtihadnya. Kalau benar dapat dua ganjaran, kalau salah satu ganjaran. Maka karena kunut subuh datang dari hadis-hadis yang zaif, hadis-hadis yang lemah dan menyerang hadis-hadis yang sahih, maka dihukumi bid'ah. Karena itu kita tidak mengamininya. Tetapi posisinya kan sama, sama-sama iktidal. Posisinya sama, sama-sama iktidal. Sama seperti imam Misalnya imam Mengangkat tangan seperti ini Di atas telinganya Apakah kita akan ikuti juga tidak? Tidak Gimana? Ya Allahu Akbar Atau imam Allahu Akbar begini Tangan mengangkat tangan lebih dari tiga menyerahkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan setelinga dengan begini salah harusnya kan menghadapkan san telinga atau tentang bau ah ketika imam mengangkat begini apa kita akan ikuti juga begini Ketika imam kunut salah, kunut subuh, kita tidak ikuti. Tapi kita ikuti ya tidak ya. pertanyaan seputar kurban Idul Adha Ustaz apakah harus tujuh orang dalam patungan beli sapi Iya itu yang diajarkan dan tidak pernah lebih atau kurang dari itu Pertanyaan yang kedua Apa betul ketika menyembelih onta harus dalam posisi berdiri? Iya. Tapi juga saat ini ya. Kalau onta nas Al-Quran berdiri, memang begitu cara menyembelih onta. Kalau tidak akan tersulit. Pertanyaan berikutnya, apa yang dilarang untuk dipotong ketika masuki satu dunia Apakah orangnya atau hewannya, Pak? Punya rambut itu. Orangnya bukan hewannya. Apabila telah memasuki tanggal 1 Zulhijjah, Rasulullah SAW melarang bagi orang yang ingin berkorban untuk memotong atau mencukur rambutnya yang ada di tubuhnya, menggunting kukunya sampai hewan korbannya disembelih. Ini dalilnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya, apakah si seorang yang mau berkorban boleh makan daging korbannya? Sunnah. Sunnah Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Taala dalam Al-Quran Al-Karim. Fakulu minha makanlah sebagian. Maka orang yang tidak mau makan karena benci, karena tidak mau karena mengatakan bahwa tidak boleh ini menyalahi sunnah Rasulullah SAW, menyalahi Al-Quranul Karim. Pertanyaan selanjutnya sunat kita memakan daging sembelihan kita hewan korban kita sunat hukumnya ambil sebagiannya iya Pertanyaan selanjutnya seputar ini Pak lagi kami iya masalah tadi masalah poligami bisa terus apakah kedudukan poligami sebenarnya apakah memang mubah sunnah atau sebagian mengatakan wajib uh, sunnah Allah subhanahu wa ta'ala berkata Fadkiru mertobadaku minal nisa Masna wa tulazam wa buba' Nikahilah apa yang kamu Suka dari wanita-wanita yang Dua, dua orang Atau tiga orang Atau empat orang Saya kira cukup Sudah cukup Sudah cukup-cukup Pertanyaan cukup Sudah isan Sudah cukup. Dan maka pendapat yang lebih tepat hukumnya sunat poli uh, poligami itu tentu taat itu. Kita merasa heran juga kepada kaum kita eh, yang halal malah dibicarakan, dicela, tapi yang haram tidak. Ini khawatir nanti azab Allah turun kita ini kaum yang durhaka dan bodoh. Bodoh, durhaka. Tidak tahu agama, tetapi mau menentang agama. Membantah firman Allah. Tuh lihat di poligami di permasalahan dinaikkan ke panggung lalu berbicara dua orang dua kelompok di TV pro poligami anti poligami fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini pada hakikatnya mempermainkan firman Allah jalla wa ala begitu banyak peringatan Allah kepada kaum ini, lantaran kesyirikan-kesyirikan pada bangsa ini, negeri ini kesyirikan-kesyirikan yang luar biasa yang dikerjakan Setiap kali ditanyakan orang terjadi di satu tempat musibah atau katakanlah azab bermacam-macam, maka orang menceritakan bahwa di kaum itu, di desa itu penuh dengan kesyirikan. Masyarakatnya setiap hari berbuat syirik kepada Allah. Asyirku billah. Hampir rata-rata kita tanya, apa yang dilakukan oleh desa itu, oleh kaum itu, oleh kota itu? Syirik. Kemudian tidak cukup sampai syirik, maksiat. Sekarang mau membantah Allah tabaraka wa taala. Bahkan ada yang mengatakan barang siapa yang poligami kenakan saja sanksi. Jadi kriminal. Subhanallah. Dan yang paling aneh yang berbicara laki-laki. Nah, ini rusak fitrahnya sangat rusak fitrah. Imma dia homoseksual, tidak suka sama perempuan, tapi sukanya sama laki. Ini rusak fitrahnya. Ya, baik. Rabbul Azza wa Jalla Bodoh, masyarakat kita bodoh terhadap din. Bodoh. Tidak ngerti. Jangankan urusan poligami, cara berwudu saja tidak tahu. Wudu tidak tahu, mandi janabah tidak tahu. Yang perempuan-perempuan yang mengkritik itu, tanya tentang hukum-hukum haid. Yang setiap bulan dia mengalami haid. Bodoh, nggak tahu. Sekarang mau berbicara tentang poligami. Maka itu dikatakan bodoh durhaka sudah bodoh durhaka. Sementara perzinahan dan lain-lain diberi kebebasan luar Hendaklah sadar orang-orang di luar Islam sengaja masukkan kaum muslimin terpengaruh dengan bisikan syaitan syaitan dari jenis jin dan manusia LSM Sering rongrong kaum muslimin. Ya, sering itu masalah poligami, masalah talak dan lain-lain sering di, digugat oleh orang-orang kafirin dan musyrikin. Karena itu tadi dikatakan bahwa orang Islam ini bodoh di Indonesia ini bodoh, nggak ngerti tentang Islam. Bersamaan dengan itu durhaka dengan kedurhakaan yang besar. Bagaimana yang halal digugat, yang haram tidak? yang halal di, di, di, dicaci maki, yang haram tidak. Luar biasa, kan bodoh, menunjukkan bodoh. Ya, maka khawatir kita. Gitu. Semakin bertambah azab Allah di negeri dan tidak putus putus Idul Fitri ikut Lebaran, Natalan ikut selamatan Natal, Nanti Konghucu ikut lagi Konghucu, Buddha ikut lagi Buddha, Hindu ikut lagi berubah-ubah terus. Padahal itu kaum muslimin sebagian. Kalau di toko-toko atau di mall-mall mana? Nanti kalau Idul Fitri selamat apa namanya? Selamat Hari Raya Idul Fitri, belum masuk bid'ah ada, mohon maaf lahir dan batin. Nanti Natal sekarang nih, semua datang. Christmas apa semua yang besar. Maka saya pernah tahu tuh orang-orang Islam dipakai topi datar. Paksa bos disuruh pakai. Pakai. Di rumah makan di mana mana. Subhanallah. Pendatang lagi hari raya Cina, Waisak apa apa, ha? Cina, Cina itu. Ha? Imlek. Imlek kan semuanya. Udah kayak di Hong Kong, udah kayak di Beijing. Nanti Hindu, Hindu lagi semua. Buddha, Buddha lagi semua. Jadi mana keagamaannya, keyakinannya, keyakinannya pada din? Eh, jadi kaum muslimin pelimpan, mudadzab. Tidak ke sana, tidak ke sini. Ini dikhawatirkan kita ke sifat munafiqun. Karena itu gampang dimasukin pemikiran-pemikiran orang-orang Yahudi yang memang benci pada Islam, dari musuh-musuh Islam. Apa saja mau dirong-rong. Lihat orang-orang Islam bicara anti ini, anti itu, nggak mau ini nggak. Padahal itu ajaran Islam. Apa bukan itu pemurtadan secara besar-besaran? Pemurtadan tanpa dia sadar. Dimurtadkan orang Islam. Sayang dia tidak tahu. Kalau sudah ditegakkan hujah, itu murtad orang yang menentang poligami.